Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamiddin Ikhwah, Arifin tidak mau berpanjang-panjang dalam pembukaan. Majelis Cahaya Hati nggak sabaran, pengen dengar nasihat keluarga bahagia. Nah, beliau Ustaz Donald Sidik uh, eh, adalah pembina TKS Titian Keluarga Sakina. juga Ustaz Biro Jodoh. Jadi uh, hobi beliau menjodohkan, menasihati, menjodohkan, menasihati, menjodohkan eh, ribuan dan sudah ratusan yang nikah melalui TKS. Ya Allah, Akbar. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah yang kita cintai. Kori kita Sudais Masjid Azikra. <laughs> Jadi senang para asatid. Ya, Anak-anakku sayang dari Garut. Ini Sudais Azikra. Kalau beliau jadi imam nikmat sekali. Nah kali ini beliau membacakan surah Al-Baqarah ayat 168 169.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 Wala la hawla wa quwata illa billahil alil adzim. Rabbi autubika min hamadati syayatin. Wa autubika Rabbi ayyah turun. Para pemirsa Cahayati Antepi dimanapun berada, di pagi hari ini berbahagia, syukur kepada Allah. Allah takdirkan kita ada dalam majelis kebanggaan. Semoga senantiasa kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Tiga kata yang mudah diucapkan akan bahwa kebahagiaan selamat dunia akhirat adalah kata sehat, kuat, taat. Sebuah keluarga apa Apabila yang mencapai kondisi yang sehat akan melahirkan potensi energi positif yaitu intelektual dan emosional yang tertata dengan baik. Manusia yang sehat, kuat dan taat sangat dibentuk oleh sumber rezeki yang halal tadi telah disampaikan oleh kori kita Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halan thayyibau." Wala tetapi kutubati syaitan innahu lakum adu mubin. <clears throat> Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Para pemirsa saya hati dimanapun berada, Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa kita memakan, mencari sumber rezeki yang halal dan toyib. Halal jenisnya, halal cara mendapatkannya, dan toyib. Toyib itu vitamin, protein bergizi. layak makan, layak makan itu makanan yang membuahkan manfaat tidak mudarat. Tidak banyak mengandung residu kimia, radikal bebas dan lain sebagainya. Serta cara mak cara masak yang benar dan cara makan yang benar. Itu akan menjadi potensi energi positif yang akan menggerakkan jiwa dan raga untuk senantiasa sehat, taat, dan kuat. Tidak akan mungkin manusia itu sehat, taat, dan kuat apabila sumber rezeki yang diperoleh dari sesuatu yang tidak halal. Baik jenisnya maupun cara mendapatkannya. Kalau bicara jenisnya, rata-rata umat Islam siap mampu. Tetapi dari proses cara mendapatkannya sulit. Ini garis bawahi ya, ikhwah. Hari memahami yang beliau maksud. Kita tidak mau makan anjing babi. Minum alkohol. Tapi kalau cara mencarinya dengan bersumpah palsu, dengan korupsi, terima sogokan, menipu, culas dalam berdagang, tak ubahnya seperti makan anjing dan babi. Mungkin yang kita beli tahu, tempe, ayam, tapi karena dari mencari rezekinya dengan sumpah palsu, licik dalam berdagang, tak ubahnya tempe tahu adalah anjing dan babi. Ya. Baik. Sebuah rumah tangga akan tercipta rumah tangga yang penuh dengan kemesraan, kebanggaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Sangat ditentukan oleh sumber rezeki yang diperoleh. Dan sebab tetangga, masyarakat, bangsa, dan negara juga sangat ditentukan oleh bagaimana para pejabat, para konglomerat, rakyat mendapatkan sumber rezeki yang diperoleh. Jadi pemerintah Indonesia ini akan diberkahi oleh Allah bila sumber rezekinya halal bukan dari pabrik minuman keras, ya, betul. bukan dari legalisasi perjinahan. Ya. Pajak-pajak dari barang yang diharamkan, yang badir. Ya. ya. Ini penting sekali. Di dalam sebuah hadis, syaitan itu mengalir pada tubuh manusia seiring dengan mengalirnya darah. Dan darah itu diperoleh dari sumber makanan dan minuman yang diperoleh. Jika sesuatu itu diperoleh dari sesuatu yang haram, jenisnya, cara mendapatkannya, cara mengolahnya, dan cara makannya tidak syar'i, maka memberikan potensi syaitannya. Dan perilaku setan akan muncul dalam pribadi, keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa dan negara. Contoh, makanan sehat. Betapa banyak sekarang orang anak muda sudah kanker, sudah diabetes dan sebagainya. Ini karena tidak memperhatikan pola makan. Pola makan yang tidak higienis, tidak toyib tadi. Sekarang banyak makan mengandung residu kimia, radikal bebas dimakan dan cara makan pun tidak benar makan yang berlebihan. Allah ingatkan juga, kulu wasrobu walatus ribu innahu laibul musribin. Al-Arab satu. Makan dan minumlah kata Allah. Ingat jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Betapa banyak sekarang makan. Berlebih-lebihan. Asal ada, mumpung ada, mumpung nggak bayar. Dan tidak toyib. Dulu ya, kalau makan di kantin kantin itu empat tiga dua katanya. Apaan? Beli makan empat ngaku tiga bayar dua <laughs> Betul apa yang terjadi? Ini bedanya orang dulu dan orang sekarang. Kalau orang sekarang banyak orang pinter, banyak orang yang kagak benar juga. Kalau orang dulu sedikit orang pinter, tapi banyak uang benar Banyak orang ahli agama, Sedikit yang berjiwa agama. Kalau orang dulu sedikit ahli agama, tapi berjiwa agama. Ini menarik, ikhwah. Orang dulu, ya. orang dulu sedikit yang pintar, ya. Tapi banyak yang alimnya, banyak yang jujurnya. Sekarang banyak orang pintar, tapi sedikit jujurnya. Betul. Dan itu sangat dipengaruhi makanan yang dimakan makanannya halal toyib tadi dimakan dan di, diawali dengan basmalah Allah akan turun keberkahan dan mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia yang berakhlak dan bermartabat itu Rasul mengajarkan makan dengan duduk pesta-pesta coba bayangkan ingat baik-baik sebuah orang tua orang tua yang mendapatkan anaknya sakinah mawaddah warahmah selamat dunia tapi pestanya pesta pora makannya berdiri tidak disiapkan kursi bagaimana akan selamat dunia dan akhirat apalagi juga ada sebuah hadis nyatakan sejelek-jelek makanan makan yang terhidang dalam pesta tidak ada dalam yang miskin betapa banyak di negara kita yang diagung-agungkan, yang dilulukan para pejabat tinggi, orang oh, yang ternama makan duluan, sementara para miskin tidak makan. Alangkah indahnya para pemirsa, tatkala pesta dimulai, acara makan dimulai, pembawa terbicara, hadir yang kami hormati, tibalah saatnya ucapan bahagia dan doa kepada kedua pengantin untuk melaih keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, agar kedua pengantin mereka berkahan. Ucapan selamat akan diawali oleh para kekasih Rasulullah, para pakir miskin dan yatama. sholawat indah sekali. Dan silakan langsung makan. Dan jangan lupa di depan yatim piatu adalah guru-guru ustadz-ustadz kiai-kiai. Subhanallah. Kiainya yang makan kenceng. Uh, Ayahanda Jenderal, kita membiasakan di Masjid Azikro ini nikah habis selesai sholat subuh. Ini dan bulan ini udah lima. Nikah habis subuh ayah. Jadi habis salat subuh, langsung akad nikah. Mudah, meriah, halal, berkah. Murah. Ya. Maharnya ada yang cuma satu juta ya selesai. Kita kumpulan karena tidak mampu. Nih, sudah. Allahu Akbar walillahilham. Ah. Semua jadi mudah kalau kita paham dengan agama Allah ini. Ada yang menarik tadi berulang-ulang dia mengingatkan dari sumber rezeki yang halal. Ayah, suami yang pulang membawa rezeki yang haram itu adalah bentuk kedurhakaan kepada istri dan anak-anaknya. Karena dimakan jadi darah, jadi daging. Jadi darah, jadi daging. Jadi nutpah. Dan itu membangun ruangan-ruangan setan. Hujratus syayatin. The room of satanic. Jadi kalau kita makan yang haram, jatnya atau cara mencarinya. Ini belum selesai juga. Ada yang ketiga. Hak-hak Allah yang tidak ditunaikan. Afwan ikhwah. Rezekinya halal. Cara mencarinya halal. Jujur, benar. Tapi dia tidak mau zakat. Sholat tuh nggak diterima tanpa zakat. Makanya digandeng sholat dengan zakat. Dusta sholatnya. Kalau dia tidak peduli dengan fakir miskin, yatim piatu. Tahajud saja digandeng dengan infak. Orang yang gemar tahajud itu akan gemar berinfak. Orang bahil tidak akan masuk surga. Walaupun dia rajin ibadah. Karena ada orang rajin ibadah, rajin ngaji, pelit. Pelit. Pas ngeliat kotak amal, hmm, miring dia. Makanya kotak amal azikra itu keranda mayit. Mana kotak? Ah, nih bang, nih tolong bang. Ah, Masya Allah kuat beliau, pantas bahagia beliau. Ya, lihat gambar mayit nih. Tuh kuburan. Ini ternyata efektif. Ada yang ngantuk, begitu dia melihat, uh, langsung keluar. Ikhwah, tak ubahnya kotoran dalam tubuh. Huds min amwalihim sodakoran tutahiruhum, tutahiruhum, tuzakihim biha. Kotoran terus dibersihkan. Nah kalau tubuh ini ada kotoran, buang dong. Bersihkan lagi dengan sedekah, dengan wakaf, dengan hibah. Allahu Akbar alham. Makanya orang yang hartanya bersih, sehat walafiat. Afiat apa? semangat ibadah, semangat taat. Ada orang sehat tapi tidak afiat. Rezekinya berlimpah, kaya raya, tapi tidak afiat. Dia tidak tahajud, tidak ke masjid. Tidak berakhlak mulia. Hidupnya glamor. <laughs> Sudah cukup, kata Ibn Qayyim. Orang itu mendapat azab kecil di dunia. Bila sudah dicabut kesenangan ibadah pada dirinya. Itu azab awal di dunia kalau sudah tidak merasakan lezat lagi ibadah. Mudah-mudahan keluarga kita sehat walafiat, kuat dan sehat kuat dan taat di jalan Allah. Dan terima kasih amal jariah untuk pondok pesantren Jabal Sindur Azikra yang sekarang silakan datang atau mau nyumbang langsung ya semen, besi, pasir datang saja kirim Desa Cibadung, Gunung Sindur. Insya Allah nanti lama-lama namanya bukan Desa Cibadung. Desa Cisole, Ya. Silakan atau temui Arifin langsung atau imam-imam atau hubungi Akhi Awaludin 0856 90010 0856 90010 Ya Allah berkahi yang beramal jariah berkahi yang beramal jariah berkahi keluarganya ya Allah kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta wa atubu Terima kasih majelis cahaya hati yang diberkahi oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.